dengan bab penetapan kalam bagi Allah Azza wa dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Selain fawaid yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah juga di sana Inti permasalahan adalah penetapan kalam bagi Allah. Penetapan sifat kalam bagi Allah Azza wa Jal yang diambil oleh Al-Imam Bukhari dalam hadis ini. <clears throat> Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala al-hadis berakam sab'al wa khamsami'a wa sab'ah. 7507. Hattasana Ahmad bin Ishaq حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله سمعت عبد الرحمن بن أبي أمرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا Ini sebagian riwayat Rasulullah SAW mengatakan, Inna abdan asaba damban. Warubbama kola. Dan ada kalanya, Rawi menyampaikan kepada murid-muridnya yang mengambil hadis ini, Rubbama kola adnaba damban. Ini Rasulullah ada kalanya berkata, Inna abdan adnaba damban. Begitu. Inna abdan adnaba zamban. Demikian rubah makalah inna abdan adnaba zamban. Atau yang pertama sebelumnya inna abdan asoba zamban. Asoba dan adnaba ini maknanya apa? Sama. Adnaba ini melakukan dosa. Asoba zamban juga melakukan dosa. Semua lafadznya beda. Asal dzamban dan adnaba dzamban satu makna. Faqala maka berkata siapa failnya di sini? Haidar. Masalah. salah. Hah? Hah? Salah. Ah, Mas Rizki. palingnya siapa? Ini mau. Eh? Oh, Lu mau Oh, ono. Ai Mas Masjid nih. Jitni faidatan. Jitna. <laughs> ah, Pakola. Siapa pelnya? Masuk Rasulullah. Bukhari. Siapa? Ayo mana? Siapa lagi bisa jawab? Ah, Alvan. Abdun. La ilaha illallah. Inna abdan asaba dhanban Rubama qala sallallahu alaihi wasallam adnaba dzamban faqala yani faqala tadi abtadilu. Faqala abdun tadi Rabbi adnabu adnabtu damban. Nah. Berkata sallallahu alaihi wasallam yang kata Abu Hurairah, ini sami tu Rasulullah dia kaqal, inna abda asaba dzamban, rubbama qala adnaba damban faqala Rabbi adnabtu damban. Maka berkata hamba tadi, wahai Rabbku, aku menerjang dosa. Atau aku melakukan dosa. Warubama qala asabtu. Siapa kau il sini? Siapa yang kau il? Juga ab, abdun. Ada kalanya ada kalanya rupanya ada kalanya berkata hamba tadi asabtu damban. Aku melakukan do, dosa. Faghfirli faghfirli. Seorang hamba tadi bilang, maka ampunilah aku, wahai Rabb. Nah. Faqala rabbuhu maka berkata Rabbnya a'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhamba wa ya'khudhu bihi. Nah inilah syahidnya. Ini syahidnya, inilah yang diinginkan Imam Bukhari untuk menetapkan bahwasanya Allah punya kalam. Faqala rabbuhu maka berkata Rabbnya, ya ini Allah berkata, "A'alima abdi?" Apakah hambaku tahu bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengamuni dosa dan yang menyiksa dengan dosa tersebut? Ini kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Yang menukilkan berita siapa? Rasulullah SAW. Kemudian didengarkan oleh Abu Abu Hurairah sehingga sampai kita ini. Mahfum mahfum maksudnya? Nah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, "Baqala rabbu robnya, berkata robnya hamba tadi, "A'alima abdi ab, apakah hambaku mengetahui annalahu rabban bahwasanya dia memiliki rob yang mengamuni dosa dan menyiksa dosa menyiksa dengan dosa tersebut?" Kemudian Allah melanjutkan perkataannya, "Ghafartu li abdi." Dan Allah langsung perkataannya, Ghafartu li abdi, aku mengampuni hambaku. Nah, paham itu? Inilah kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Summa maka sama sya'allahu, summa asaba damban awadnaba damban. Ini kalamnya Rasulullah SAW. Summa maka sama sya'allahu. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya. Perkataan beliau mengatakan, Summa maka kemudian hamba tadi, maka sama sya'allahu. Maka sayam kusu mananya apa? Tinggal. Artinya kemudian dia melanjutkan kehidupannya masa Allah sesuai dengan apa yang, apa yang Allah kendai Dari sisi waktu, dari sisi umur. Kemudian seorang hamba tadi melanjutkan kehidupannya sesuai dengan apa yang Allah berikan dari umur. Kemudian semua sahabat dan kemudian menerjang dosa lagi. Awal dan apa kemudian menerjang atau melakukan dosa lagi. Fakola siapa kau di sini? Siapa? Aidan? Abdun. Ah, maka berkata hamba tadi, Rabbi, wahai Rabbku, ada adanabtu, au asabtu akhara, aidan ban akhara. Wahai Rabbku, aku berdosa lagi. Aku melakukan dosa lagi yang lain. Faghfirhu, ya Rabb. Wahai Rabbku ampunilah dosaku. Paham? Nah. Apa makna lima? Apa makna semua makasa? Kemudian dia tinggal di dunia ini melanjutkan kehidupannya. Masya Allah apa yang Allah kehendaki dari sisi waktu yang telah diberikan oleh Allah dari sisi umur. Lalu berdosa lagi. Setelah berdosa dia berkata lagi, wahai Rabbku, aku berdosa. Aku menjadi dosa lagi yang lain, maka ampunilah dosaku. Fakala maka berkata Allah Ta'ala alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhamba wa ya'khudu bi. Ha. alima abdi apakah hambaku itu tahu bahwasanya ia punya Rabb bahwasanya dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan yang juga menyiksa dengan sebab dosa tersebut. Ghafartu li abdi aku ampuni dosa hambaku. Ini juga perkataan Allah Subhanahu wa taala. Summa maka sama Allah kemudian dia melanjutkan kehidupannya di dunia sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari si umur yang diberi berikannya. Allah taala Summa adnaba dzamban wa rubbama qala asaba dzamban Kemudian ternyata berdosa lagi. Ma lakukan dosa lagi. Faqala maka berkata hamba tadi faqala yakni al-qalsabah apa? Rob atau ham, hamba? Abdun. Maka berkata tadi hamba, Rabbi, wahai Rabbku. Asabtu aw qala aznabtu akhara. Aku melakukan dosa. Atau aku menerjang dosa yang lain. Faghfirhu. Li maka ampunilah dosaku. Faqala maka berkata Allah, "A'alima abdi?" Apakah hambaku tahu anna rabban bahwasanya dia memiliki Rabb? yang mengampuni dosa dan yang juga menyiksa dengan sebab dosa tersebut. Kemudian Allah melanjutkan perkataannya, Ghafartu li abdi salasan, aku mengampuni hambaku. Perkataan ini diulang tiga, tiga kali oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulullah tiga kali disampaikan banyak bal ya'mal masa'a. Nah, bal ya'mal maka hamba tadi kata Allah taala bal ya'mal masa supaya beramal apa yang dia kehendaki. Nah, kalimat ini yang akan dijelaskan Syekh bin Bas tentang tauji, tentang pengarahan makna yang benar dari kalimat fal ya'mal masya'a. Apakah di sini maksudnya adalah diperintah atau diizinkan untuk mengakukan apa saja yang dia inginkan oleh seorang hamba? Semau-maunya? Ini yang akan diterangkan oleh Syekh bin Bas terkait dengan fal mal masya'a, fal ya'mal fil amr. Masa apa yang dia inginkan oleh seorang hamba tadi? Apakah kemudian dia melakukan semau-maunya dari semua dosa yang dia inginkan? Ini yang akan diberikan pengarahan makna oleh Syekh bin Bas rahimahullah dalam syarahnya berikut ini. Jadi syahid daripada apa yang telah kita bacakan dalam hadis ini adalah tadi A'lima abdi anna lahu rabban yaghfiru damba wa ya'khudhu bihi ila akhirih. Apakah hambaku tahu bahwasanya dia memiliki Rabb? Dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan juga menyiksa dengan sebab dosa tersebut sampai akhir hadis tadi itulah yang dikatakan bahwasanya Allah memiliki ka, kalam Allah memiliki kaul dengan sebenarnya bukan makna majazi bukan makna kiasan atau sindiran tidak tapi benar-benar kaulnya Allah Subhanahu wa taala Taib berkata saya bin Basrah taala huna alimah. Huna ya dalam hadis ini tertera alima wa fil lafzil akhir dalam fatnya alima tanpa pakai hamzatul istifham biduni hamzatin. Ini biduni hamzatin ya hamzatin istif istifham tanpa menggunakan hamzah istifhamiyah. Tanpa menggunakan kalimat pertanyaan alima. Apakah hambaku tahu? Tidak. Menggunakan pakai apa tanpa apa tanpa menggunakan hamzah istifhamiyah. Sebenarnya mengatakan di sini menggunakan a'alima. Lafaz yang lain alima biduni hamzatin yakni madamal abdu hakada ini penjelasannya syarahnya di sini selama hamba itu keadaannya begini kita sudah mengambil perhatian apa itu mata wa qamin hudam bubada rabbit tauba wal iqla'i wa nadam kapan dia terjatuh atau kapan terjadi darinya? Kapan terjadi darinya suatu dosa? Mata waqa amin minal abdi. apa Hu nomor kembali apa al abad. Kapan terjadi dari hamba tadi suatu dosa? Hamba tadi badaroh. Bergegas, bersegera melakukan taubat wal ikla. Ikla, apa makna ikhla Berlepas dari zat tersebut wanadim dan menyesali. Fa yaghfiru subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh Allah mengampuni hamba tersebut. Selama terjadi darinya suatu dosa kemudian bersegera bertaubat dan melepas diri dari dosa tersebut dan menyesal, sungguh Allah mengampuni hamba tersebut. Walau sabakat lahu dan walaupun telah berlalu beberapa dosa bagi dia sebelumnya. Artinya dosa-dosa yang pernah dia lewati dengan dosa yang sama, kemudian dia terakhir bertaubat, maka dosa-dosa yang telah lewati dengan dosa yang sama tadi terampuni. Dosa yang sama tentunya. Kalau dosa yang lain harus apa? Juga taubat dari dosa yang tertentu yang lain. Mau dikatakan kullu dzambin yukhadhu bi al-hidatin. al masing-masing. al itu maknanya masing-masing. Hmm. Bukan ala hidda. Bukan pakai tasdid, hidda. Ala hidda ini masing-masing. Masing-masing dosa dia disiksa dengan dosa tersebut atas ala hidda ini masing-masing. Setiap dosa dia disiksa dengan dosa tersebut masing ala hidda masing-masing. Ya kan? Kalau kita di sini karena tidak menggunakan muhadzatsa percakapan bahasa Arab, maka kalimat ini jarang kita dengar. Kalau kita hidup bersama orang Arab, kalimat seperti ini ya Sering kali kita dengar dari ucapan hari atau hari harian. Maka proses belajar mengajar itu, proses belajar dari ilmu, disiplin dari ilmu itu kalau mau cepat dalam mengenal kalimat Arab ini kumpul dengan orang Arab. Ya, kalau kumpul dengan orang Jawa keadaannya atau orang Ajam keadaannya pasif. bisa baca, bisa ngerti kan tapi ketika ajak ngomong atau Dengerin kalimat yang diucapkan dengan kita nggak paham, nggak paham. Kalau ditulis, dibaca, bisa. Diartikan bisa. Tapi pasif dalam penggunaan ataupun menanggapi kalimat Arab yang datang dari orang lain. Taib. Fa'idha baminhu minhu. Ay minadam. Maka seorang belajar sudah bertobat darinya. Dari dosa tadi. wahana badan dan dia rujuk kepada ilallahi. Ghafarallahu lahu maka Allah mengampuni dia. Allah mengampuni dia. Wa idza waqa'a ba'da dzalika bi dambi ba'da taubatin shadiqatin ukhidha bi dambil akhiri illa ayyatuba. Dan apabila dia terjadi terjatuh dalam dosa setelah bertobat yang tobat itu jujur, maka dia diukhidha bi dambi, dia disiksa dengan dosa yang terakhir. Nah, ya. Illa kecuali ayat kecuali dia bertaubat Fa in taba ghafarallahu lahu maka jika dia bertaubat maka Allah mengampuninya wa kadalil maka dan demikianlah sampai meninggal, sampai mati. Jadi Allah wa idza waqa ba'da dzalika bidambi ba'da taubatin shadiqatin ukhidha bidambil akhiri. Jadi apabila dia terjatuh dalam dosa setelah bertaubat yang jujur, maka dosa yang terakhirlah yang dia ini harus bertanggung jawab, yang dia ini akan harus menanggung resikonya. Kecuali dia bertaubat lagi. Nah, maka dia bertobat, maka Allah mengampuninya sampai mati keadaannya seperti itu. Ini kesini adalah kuncinya adalah bertobat, bertobat Dosa bertobat, dosa lagi bertobat, dosa lagi bertobat, Sampai akhir hayatnya berdosa bertobat dosa bertobat lagi maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah taubat yang shadiqah. Perhatikan di sini. Fadzunubu tatanawau. Fadzunub maka dosa-dosa itu adalah tatanawa bermacam-macam. Wa taubatu tatabaat. Apa makna tatabaat? Hmm? Hmm? Terbagi-bagi. Ba'dun sebagian. Ba'dun sebagian. Ba'dun ini ismun. Kalau kita jadikan isim, ya tabaat. Nah. apa? Nah itu. Isim jadikan fi fi'il, ya tabaat. Taba'adha, taba'adha ya taba'adu. adu. Terbagi-bagi. Ba'dun itu sebagai sebagian. Waktu Wa tawbatu tataba'adu. Taubat itu adalah ter bagi-bagi faida taba min adzambi taubatan sadiqatan summa buliya bihi martan ukhra ukhidha bil akhiri maka bila dia seorang hamba bertaubat dengan taubat yang jujur kemudian bulia kemudian apa kena bulia apa apa mana bulia itu diuji dengan dosa yang lain atau dia menerjang dosa yang lain atau kali yang lain apa namanya maratan ukhra kali yang lain maka dia dia diuji bulia jika diuji dengan dosa yang lain ukhidha bil akhir maka dia mendapatkan resiko disiksa dengan dosa yang paling terakhir itu yang dikatakan bahwasanya dosa-dosa itu tadabaat dosa-dosa itu adalah terbagi-bagi ya kan yang telah ditaubati selesai tapi kalau dia melakukan dosa yang sama, setelahnya maka yang tadi sudah lewat nggak di ambil sanksi, sanksi yang terakhir saja. Sekali ini melakukan dosa A, tobat. Besok melakukan dosa A lagi, tobat lagi. Besok lagi melakukan dosa A lagi, tobat lagi. Terakhir dosa A lagi, dia bertobat. Nah, A yang terakhir itulah yang dia harus menanggung resikonya. Bukan kalau kemudian A yang sebelumnya semuanya harus menanggung resikonya tidak. Kenapa? Karena yang pertama sudah pertama, kedua, ketiga sudah bertaubat. Walaupun sama jenis doa apa apa dosa dosanya. Apa di sini? Nah itu. Jadi nggak bisa dikatakan bahwasanya dosa-dosa yang lalu yang semakna atau yang sama dengan dosa yang terakhir dia lakukan kemudian yang lalu yang sudah bertobat masih di di apa di muakhadah disiksa di, tidak. Wal awal madha taubatihi apa mana madha berlalu. Dosa yang bernama telah lewat telah lewat dengan sebab apa? Dia telah bertaubat. Wal awwalu yakni wa dambul awal madha apa mana madha berlalu. Bi dengan dosa yang dengan tobat yang telah dia lakukan. Jadi sudah lewat, sudah terhapus. Gak boleh kemudian ditetapkan bahwasanya dosa yang lalu yang pernah dia bertaubat kemudian masih di siksa lagi dengan dosa itu walaupun telah bertaubat dengan bukti dia melakukan yang sama di tidak. Wa kala idza kana lahu dhunubun fataba min hadza dun hadza ukhidha bi dzambil ladzi lam lam yatub minhu. Wa kada Ha ini ha utambi, kita disuruh mengambil perhatian. Yani Ambillah perhatian seperti ini. Apabila seorang hamba itu memiliki dosa-dosa, kemudian dia bertobat dari dosa ini, ya kan, dunaha, tetapi yang ini, yang lainnya tidak, dia bertobat darinya, maka dia dikenai sanksi, disiksa dengan dosa yang dia ini belum bertobat darinya. Wa ghafara lahu ma taba minhu taubatan dan Allah mengampuni atau wa ghufira dan dia diampuni apa yang dia telah bertobat darinya dengan sifat taubat yang sadiqah yang jujur. Mafhum wa yakunu musirran idza lam yatub. Ah, ini rahasianya. Apa mana musir? Dikatakan terus-menerus itu jika dia tidak bertaubat. Nah, ini perhatikan, dikatakan seorang itu memiliki israr terus-menerus dalam dosa, maknanya Idalam yatub jika dia nggak bertaubat. Melakukan dosa ini, ini, ini, ini. Tapi semuanya nggak ada yang pernah dia sadari dari dosa tersebut. nggak pernah minta ampun. Itu namanya musir. Ya kan? Musir. Fi'il matinya apa? Musir itu. Ah, Abu Januar. Musirun ini simfail. Ayo, bikin film mati Ayah iya. Abu Aulia. Hah? Hmm? Sar Saro? Mbak Saro? Eh, ayo. Ayo. Apa itu lagi? Ya, Saro gimana? Musirun. Si failnya ini, fail matinya apa bunyinya? Ayo Mas Gulam. Hah? Ayah, ayo di mana pesona? Ayo bunyi. Asorro ke asarro. Ini suatu bukan sin. Asorro yusiru isroharan fawa musirun. Oh, tadi sore tadi sebelum maghrib itu tadi lewati. Nah. Perhatikan. Wa inna ma yakunu musirnya dalam yatu bila hanya saja seorang itu dikatakan musir terus menerus dalam dosa apabila dia nggak pernah bertaubat dari dosa yang pernah ia lakukan. Dosa sekali ini lakukan, dia bertobat. Besok dosa lagi bertobat. Bertobat minta ampun kepada Allah Ta'ala. Berarti dia dikatakan bukan musir. Nah, walam yusir alama fa'alu. Bukan itu. Nah. ada wal musir. Nah, inilah yang dikatakan dia itu seorang yang musir jika nggak bertobat. Allah di atabi dambi summa dambi bi summa dambi. Nah, walam yatub yang dia datang melakukan dosa, kemudian dosa lagi, kemudian dosa lagi, dan tidak bertaubat. Hada wal musir ini lagi dikatakan musir. Wala lil musir. Dan tidak diampuni bagi orang yang terus menerus. Lianallah walam yusiru alama fa'alu wahum ya'lamun. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman walam yusiru alama fa'alu dan sedangkan mereka tidaklah terus-menerus di atas apa yang mereka lakukan, sedangkan mereka di atas il ilmu mengetahui. Fama man taba wa nadima wa aqla thumma waqa fihi maratan ukhra wa lam yusirra alaihi sabiqan wa inna ma waqa lahu dhanbun mislu dhalik aw ghairuhu fa hadha yu'khadhu bil akhiri illa ayatuba. Maka adapun seorang yang bertobat dan menyesal taba wa nadima bertobat dan menyesal wa aqla Akal a, ah, ikhlas tadi apa? Melepas. Mencabut dari dosa tersebut. Sumawaka kemudian dia terjatuh di dalam dosa lagi kali yang lain dan dia tidak terus menerus di atas dosa tersebut yang telah lewat hanya dan hanya saja terjadi bagi dia dosa semisal yang dulu atau yang lainnya ini yang terakhirlah dia harus menanggung resikonya dia nggak bertobat maka dapat ancam ancaman illa ya kecuali dia ber, bertobat Nah, ini ikhwah ini fikih yang sangat istimewa. Terkait dalam masalah menanggapi makna dosa dan makna tau taubat. Baik. <coughs> Mafhum sampai situ? Mafhum ya? Mafhum? Mafhum mukhlafan, mafhum apa kok? Mafhum apa kok insyaallah. Ya. Hah? Gimana? Terus? Tadi sudah lewat, sudah lewat, sudah keterangannya berapa tiga kali, lima kali, empat kali, selama dia sudah bertobat, nah kan, semuanya diampuni. Dosa yang nggak diampuni, dosa yang dia itu tidak bertobat darinya, ini dapat ancaman, ya kan? Iya, selama dia aman dari apa? Aman dari apa? Aman dari pengadilan Islam. Ya, terima oleh Allah Sekarang Nasoro, tahun depan masuk Islam lagi. Besok lagi Buddha, masuk Islam lagi. Nah kan. Nah, ini dia aman dari apa? Dari pengadilan negara Islam. Kalau seperti negara kita ini. Nah ini kafir. Ya kan? Kapan dia ingin Islam? Masuk Islam. Kapan dia ingin kafir? Kafir lagi. Ya, kan gak ada pengadilan. Maka yang terakhir dia bertobat, masuk Islam lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tapi kalau dalam pengadilan Islam, man baddala dinu faqtuluhu. Rasulullah, siapa yang ganti agamanya, maka patenono. Nah, ini. Mahfum? Ya kan? Jadi pertanyaan tadi terkait dengan orang yang tidak apa? Di kena hukum apa? Negara is, negara Islam. Adapun kalau dalam Islam diketahui orang itu ganti agama maka dibu dibunuh. Harus dibunuh. Man badala dina faqtulu. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Terus Rasulullah SAW. Apa <clears throat> itu? Adapun seperti kondisi negara-negara seperti ini ataupun di tempat yang lain selain negara Islam, selain yang negara menerapkan hukum Islam, lah itu ya, yang terakhir dia bertobat masuk Islam walaupun pernah murtad, Islam lagi, murtad lagi, Islam lagi, ya yang terakhir yang jadikan pijakan, ya kan? Baik. <clears throat> Bahkan dulu ketika murtad melakukan kebaikan, kemudian dia masuk Islam, maka kebaikan tadi ikut di bawah lo dia. Terhitung sebagai kebaikan dia. Dalam catatan lembaran kebaikan di dia. Aslam ta'ala maslaf ta'ala himnal khair. Kata Rasulullah SAW, engkau masuk Islam di atas apa yang telah engkau berlalu berupa kebaikan. Artinya seorang yang dulunya kafir, ya kan? Dia memiliki beberapa kebaikan, terolah seperti berbuat baik kepada tetangga, ya kan? Banyak kebaikan yang mereka lakukan. Ketika dia masuk Islam, kebaikan tadi dibawa oleh di, dia. Bukan terhapus. Mahmud ini, ini pendapat yang roj Walaupun ada khilaf. Adapun ya kan? La ya bahkan nama luka Ini yang roj adalah jika engkau mati di atasku ku atau syirik, maka semua amalan kamu akan hangus. Kebaikan yang telah lewat ha? Ah, hangus. Ini jika mati di atas syirik oleh alam. ini salah yang lebih abdul adalah tadi. <clears throat> yang pertama. Tapi perhatikan. Soalun. Pertanyaan. Ahsanallahu ilaik. Jadi seorang talib sebelum menyampaikan pertanyaannya menyampaikan doa dulu kepada Syekh bin Bas. Ahsanallahu ilaik. Semoga Allah berbuat ihsan pada engkau ya Syekh. Qauluhu falyamal masaa. Bagaimana ini kalimat falyamal masaa? Berdosa, berdosa, berdosa, bertawabat berdosa, bertawabat tapi yang terakhir dia oleh Allah Taala. Kemudian Allah mengatakan amal masa supaya dia melakukan apa yang dia inginkan. Bagaimana tawajinya? Bagaimana pengarahan makna kalimat ini? siapa saya bin Bas rahimahullah Allahir annal murad bihada laisal apa? Laisal idnulahu atau laisal idnalahu. Bahwasanya yang dimaksud dengan falyamal masa ini bukan maksudnya izin bagi dia untuk melakukan apa yang ia inginkan. Jelek baik terserah dia. Wa inna madananya saja kalimat falyamal masa ini madama biadil hala fa innahu la yadurruhu. Maka selama dalam keadaan seperti ini, maka dosa dia tidak membahayakan dirinya. Keadaan yang mana? Keadaan apa? Maksudnya di sini? keadaan dia bertaubat dan bertaubat dan bertaubat setelah melakukan do dosa. Maka dosa yang dia lakukan nggak membahayakan diri. Kenapa? Karena bertau bertaubat. Itu makna fal ya'mal masa'a. Adanya Allah SWT membentangkan pintu taubat dan membentangkan pengampunan bagi siapapun yang bertaubat dari hamba-hambanya. Bukan kok mengizinkan, wes pelakoni apa wae, eh, LHP terserah kamu. Wah, oh, ya, gak bener itu. Mau dikatakan wa inna ma madama bi hadzal hala. Hadzal hala mananya apa? Bertaubat, bertobat dari dosa, bertobat dari dosa, bertobat dari dosa. Fa inna la yadurruhu, maka sungguh dosa yang dia lakukan nggak membahayakan dirinya. Kenapa? Karena bertobat. Madama bi hadzal hala. Selama madama maknanya apa? Selama dengan dalam keadaan dengan keadaan ini. Kullama adnabat taba setiap kali dia berdosa bertaubat darinya. Walam yusirro ala dambi dan tidak senantiasa terus menerus atas do, dosa. Apa mana tadi isror? Terus menerus tanpa bertau bertaubat di mana isror? Fa inna hukmallahi bidzalika annahu yutabu alaihi bidzalika maka sungguh hukumnya Allah taala dalam orang yang terus menerus bertaubat setelah melakukan dosa dan bertaubat, lalu bertaubat, sungguh ia diterima taubatnya. Walasal muradu bi annahu ayyaf ala aw ya'siyahu. Bukan maksud kalimat wal yamal masa ini bukankah bukan maksudnya itu diizinkan bagi dia untuk mengamalkan atau bermaksud kepada Allah Taala. Famada mada ma fal yamal masa. Ah. Jadi maksudnya bukan kok diizinkan untuk berbuat dosa semau-maunya, tapi diberi apa? Diberi apa? Kesempatan untuk bertaubat dan diterima tau taubatnya. Ini kalimat balai mal masya. Itu makna tauji, makna yang benar, bukan berarti kemudian dipahami kemudian semau-maunya dia mau berbuat dosa, tidak. Kemudian di sini ada ada talik Lanjutannya qad yuqalu al muradu bihadza at tahdidu. bihada at tahdidu. Kenapa baca tahdidu? Bukan tahdidi? Ah, Abdurrahman. Qad qad yuqalu al muradu bihada at tahdidu atau tahdidi? Tahdidu atau tahdidi? At tahdidu. Rojukul kadang dikatakan bisa dikatakan yang dimaksud dengan kalimat bal yamal masa murad biada yang dimaksud dengan kalimat ini adalah ancaman bal yamal masa adalah ancaman lakin al maqam ma huwa maqamu akan tapi susunan kalimat yang dari awal sampai selesai dalam hadis ini bukan susunan untuk ancaman Ya kan? Maka nggak bisa dimaknai untuk ancaman fal ya'mal masa ini bukan ancaman, bukan ancaman. Faman sa'a fal yu'min, faman sa'a fal yakfur. Nah itu itu apa ancam? Bukan kemudian itu izin supaya kufur, supaya terserah dia, tidak. Nah, itu maknanya jawaban? Ancaman. Kalau ini bukan ancaman, maka dikatakan bukan tahdid. Apa namanya tahdid? Ancaman haddada yudhidu tahdid ancaman. Lakin al maqamu ma huwa maqamu tahdidin. Al maqamu maqamul fadl. Artinya apa? Keberadaan hadis ini susunan kalimatnya rentetannya adalah tentang karunia-Nya Allah SWT yang sangat luas berdosa berkali-kali selama dia bertobat berkali-kali diampuni dosanya. Apa itu? Nah. Itu namanya makamul fadl Ya ini rentetan kalimat ini yang telah kita baca dalam hadis ini adalah terkait dengan karunia Allah sangat luas. Fal ma'na madama bi hadil halati fa innahu yughfaru lahu fa innahu yughfaru lahu. Makna hadis ini fal ya'mal masa'a. Maknanya adalah selama dalam keadaan seperti ini maka sungguh ia diampuni. Keadaan seperti apa? Keadaan dia berdosa bertaubat, berdosa bertaubat, berdosa bertaubat sampai akhir berdosa bertaubat lagi. Ini diampuni. Madama kullama adnaba taba wa akla fa alai ayatawaqqa dzunub. Madama kullama adnaba taba wa akla. Selama dia setiap kali berdosa dia taubat dan melepas diri dari taubat. Nah, itu maksudnya. Maka oleh itu fa'alaihi, maka kewajiban seorang hamba ayatawaqqa ad-dunuba. Kewajiban seorang hamba adalah harus yatawaqqa. Apa yatawaqqa? Nah, menghindar. Berhati-hati mengambil benteng dari dosa wa alai yahdharha kewajiban bagi seorang hamba yahdar ma mengambil kewaspadaan dari dosa tersebut walakin madama mata fa'ala taba dan akan tapi kapan dia melakukan dosa dia bertaubat fa innahu la yadurruhu dalika dambul ladzi yasarallahu lahu at-taubatu at-tauba minhu maka sungguh enggaklah membahayakan dirinya dosa yang telah Allah berikan kemudahan bagi dia untuk bertobat darinya. Mampu ini? Tapi perhatikan, ini perhatikan kalimat lakin lil lakin Lakinil abd. Nah, ini kalimat lil sedrok. Apa maksud sedrok? Untuk kalimat catatan dari kalam yang telah panjang disebutkan oleh bin Bas. Catatannya apa? Akan tapi seorang hamba ala kotorin Nah. Lakin lili istidrak, kemana Untuk apa? Korek, koreksi. Perlu dikasih tambi, perlu diambil perhatian. Apa itu? Akan tetapi seorang hamba ala kotor di atas bahaya. Kot yubtala bidam bisum malai wafakulit taubah. Kadang seorang hamba itu diberikan balak musibah dengan berupa dosa, kemudian nggak mendapatkan taufik untuk bertobat dari dosa tersebut, maka jangan main-main, jangan coba-coba. Menggampangkan perkara itu. Ya kan? Apalagi kalau sudah dibarengi dengan hawa nafsu dan sedikit ada dalilnya. Ada subhatnya. Ada subhat, ada ambisi, lanjut terus. Ini waspada. Ada subhat. Pertama, ambisi mengepung benaknya. Maka dari situ sangat sulit seorang keluar darinya. Ada subat, ada ambi ambisi. Ambisi itu kemauan. Ya kan? Yang kuat. Subat itu perkara yang sifatnya apa? Nampak kok. Onot jalan keluar iki. Ya. Ayo. Nah, Kayak kok onot jalan-jalan setik-setik. Sarikan penguat-penguat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Maka dari sini halakin al-abdu ala ala khatarin qad yabtala bidam bidam bi summa la yuwaffaq la yuwaffaqu bil taubah. Kan tapi seorang hamba di atas bahaya kadang dia ini teruji dengan suatu dosa-dosa atau dosa dosa kemudian dia enggak mendapatkan taufik. Enggak diberikan kemudahan Allah untuk bertaubat. Fal hazamu kullal hazm. Apa makna hazm? Hei. Apa makna hazm? Hmm. hmm? Fal hajamu kullul hajam. Ya ini benar-benar kita harus mengambil kewaspadaan, kehati-hatian, kekuatan hati, tekad yang kuat, benar-benar kuat. Ayah zara akan seorang itu memiliki hadar, memiliki kewaspadaan. Terus walayat takil. Dan jangan kemudian dia apa? Bersandar Ala saya sayatubu bahwasanya nanti akan saya bertaubat. Nah. Apa? Hmm. Ya kan? Sebagaimana kisahnya saudara-saudaranya Yusuf yang mengisyaratkan kepada saudara-saudaranya supaya ya kan? Gimana? Supaya nanti kamu jadi orang-orang soleh. Ayat Mus'ab. Hmm? Setelah itu, setelah kalian buang ke sumur, nanti kamu jadi orang soleh. Kalian bunuh dan orang orang. Aman ayatnya siapa yang hafal? Hmm? Ayo, batakunu di ba'di dzalika? di kau man salihin. Nah ini Wes dikenek nong ini wae. Ya kan? Pateni itu dibuang besok Kue taubat. Nah, itu Apa itu itu maknanya ayat tadi. Mata Kuno, mim mim ba'di Koman, salihin. Jadi mereka punya makar, Yusuf ini diginikan, diginikan aja coba. Gimana dibuang, dibunuh atau gimana? Nah, setelah itu nanti kamu kalian bertau bertaubat jadi orang-orang soleh. Ini namanya apa? Gak apalah dosa-dosa saya ini saya bisa terpatah, Ah ringkasnya, ringkasnya. om. Seperti itu. Nah itu termasuk watak yang jelek sebagaimana ayat kisah dalam surat surat tadi. Ya kan? Jadi ini termasuk apa? Termasuk suatu apa sifatnya apa? Suatu ide, ide yang tadi jelek jelek diginikan aja, ginikan aja Gimana kalau diginikan? Nah, saya nanti kalian bertobat jadi orang-orang yang soleh. Nah, ini termasuk apa? Termasuk gagasan bu buruk. Jadi orang itu seperti itu kadang. Nggak apalah kita terjang besar demi dakwah. Besok tobat aja. Nah, ini. Mahfum? Ya. Itu gagasan yang bu yang buruk. Maka yang benar adalah hazm. Kulul hazm ayahdara wa la yattaqil ala annahu tuh. Jadi yang pasti atau yang benar-benar harus kita pegang kuat-kuat adalah kita mengambil kewaspadaan, jangan kemudian kita pasrah bersandar. Nah, kita nanti bertobatlah. Nah, itu nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Anna hadza qad yastadrij. Qad Karena orang seperti ini kadang yustadrat apa diberi istidrat apa diiming diiming-iming wa kemudian ditimpai musibah dosa wala yumkin minat walam kanung Bukan wala yumkin. Wala yumakkan. Wala yumakkan. Jangan dibaca wala yumkin. Dan tidak diberikan kesempatan untuk bertaubat. Kenapa? Ukubatan lahu bitasahulihi sebagai bentuk siksaan bagi dia dengan sebab karena dia apa? Meremehkan, menggampangkan do, dosa. Mahfum? Seperti tadi isarnya sebagian saudaranya Yusuf alaihissalam sebagian gini kan aja buang sumur dibunuh setelah itu nanti kalian ber bertaubat wataku min di qauman solihin ini termasuk gagasan yang buruk yang Allah kisah dalam Al-Qur'an terkait dengan gagasannya saudara Yusuf alaihissalam maaf ya Pak? Maka oleh itu nggak boleh kemudian kita eh, nanti dapatlah nggak apa sekarang terjang dulu sedikit-sedikit. Ini nggak benar. Maksudnya adalah al bal hazamu kullal hazam ayyahdara ala annahu sayatub. Ittakala ittakilu bersandar. Janganlah kemudian seorang itu sandarannya nanti kita bertobat. Kenapa? Karena kalau model seperti ini justru terus kadang diberi apa? Di iming-iming. Ya kan? Bayu yusabu kemudian mendapatkan musibah dosa wala yumakkanu dan tidak berikan kesempatan untuk bertobat sebagai bentuk siksaan bagi dia dengan sebab karena dia telah memiliki tasahul Menggambangkan do dosa nasallallahu Anas Allah lana al afiyah. Baik, seolah kita cukupkan sampai di sini dulu. Alhamdulillah, alamin. dulu.